Mari jemaat sekalian yang sudah selesai surat badiahnya supaya merapat ke depan mimbar kita akan dengarkan bagaimana pentingnya agama usaha agama Mari yang mulia yang masih di di belakang di utara segera kita merapat ke depan mimbar tempat-tempat yang masih kosong supaya diisi dan harus hati-hati jangan sampai melalui saudara-saudara kita yang lagi sholat sunnah mari jemaah sekalian yang masih di belakang, di udara kita tangguhkan sementara waktu amal indrofi kita menuju perkara yang besar juga amal istimai bayan yang mulia. Mari semua kalian yang masih di selatan segera berdiri yang sudah selesai saat badiahnya merapat ke depan mimbar baginda Nabi telah sabdakan yang mahbumnya para yang barang siapa yang meringankan langkahnya untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju surga. Mari kita sekalian. Ini majlis yang besar. Juga banyak baginda Nabi katakan, kalau kamu melalui taman-taman surga, maka nikmatilah ia. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu majlis-majlis ilmu. Maka untuk itu yang mulia, para majlis yang besar ini, kita duduk dengan agak duduknya rapat-rapat, seperti mana dahulu sahabat duduknya rapat-rapat sehingga ada daun yang jatuh pun tidak sempat jatuh ke tanah sehingga daun yang jatuh ini jatuh ke pundak-pundaknya para sahabat mari bapak sekalian yang masih berdiri segera mengisi tempat yang masih kosong mari rapat-rapat yang masih duduk-duduk tenggene galengan iku gitu sing slenden tenggene galengan iku nun sewu tumuli majeng monggo sing tasih lenggah kali slenden iku nun sewu kula jumeneng enggal lumampah lenggah lawan rapet-rapet Kerantan majelis niki majelis ingkang mulio majelis ingkang ageng majelis inggih menenggang penuh keampunan monggo konco-konco ikhtilat sepetus kabantu sehingga sakit lenggah rapat-rapat. Masya Allah baginda Nabi telah bersabda sungguh Allah berfirman akan bangkitkan suatu kaum pada hari kiamat nanti mereka ini bukan ulama, bukan nabi, bukan suhada, tapi mereka penuh dengan nur dan cahaya duduk di atas mimbar-mimbar mutiara sahabat bertanya Ya Rasulullah kasih tahu ciri-ciri mereka agar kami mengenal mereka. Baginda Nabi yang salam jawab adalah orang itu yang berkasih karena Allah. Berkasih karena Allah saja yang mulia. Datang dari berbeda-beda tempat, dari suku-suku yang berbeda. Yang mudah termasuk kita semua nanti. Nah yang mulia, mohon yang masih berdiri segera untuk merapat ke depan mimbar sehingga ini majlis dimulai semoga duduk rapat. Mari Pak yang masih di selatan segera untuk mengisi tempat-tempat yang masih kosong, yang masih di belakang pula. Sehingga semakin rapat kita semakin sempurna majlis ini. Sehingga nanti kita akan mendengarkan pembicaraan yang mulia ini. Allah kasih paham sehingga mudah mengamalkan dan menyampaikan kepada orang yang belum datang pada malam ini.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 ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin dimuliakan Allah SWT Sebaik-baiknya pembicaraan adalah bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara mengenai keagungan Allah adalah sebaik-baiknya cara untuk meningkatkan iman kita. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Perbaharuilah iman kamu Bagaimana kami memperbaharui iman kami Ya Rasulullah Perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah Dia mengucapkan la ilaha illallah Dengan dirasakan dalam hati Bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Karena apa? Karena yang berkuasa hanya Allah. Yang menentukan hanya Allah. Yang maha agung hanya Allah. Selain Allah itu hakikatnya tidak ada. Selain Allah itu hanya diadakan hanya diadakan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ini melihat dunia ini ada, itu berarti kita ini lalai. Kalau kita ini mengatakan dunia diadakan oleh Allah, itu berarti kita ini imannya lurus. Kalau kita mengatakan matahari terbit, maka itu lalai matahari diterbitkan oleh Allah Subhanahu taala. Kalau kita mengatakan matahari ditenggelamkan, nah itulah baru kita ini ingat kepada Allah namanya. Kalau matahari tenggelam gitu saja, ini namanya kita lalai. Berapa banyak kita lalai? Kalau kita ingat-ingat itu lalai kita lebih banyak daripada ingatnya. Maka kita sekarang berniat untuk memperbanyak la ilaha illallah. Yang berkuasa hanya Allah. Yang menentukan hanya Allah. Makhluk tidak berkuasa. Yang menciptakan makhluk yang berkuasa. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusia yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakan raja-rajalah yang berkuasa. Panas bukan dari api, panas dari yang menciptakan api. La ilaha illallah. Masalah bukan dari manusia, bukan dari ayah, bukan dari ibu, bukan dari istri, bukan dari anak, bukan dari tetangga. Masalah itu datangnya dari yang menciptakan mereka, dari Allah. Maka yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah. Maka orang beriman itu menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Karena apa saja itu hanyalah makhluk Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Allahus samad. Allah lah yang dihajatkan oleh seluruh makhluk itu sebetulnya. Allah tempat bergantung. Allahus samad. Kamu itu ke sawah merasa berhajat kepada sawah itu adalah satu kekeliruan. Ke sawah itu hajatnya kepada Allah yang menciptakan sawah. Yang menciptakan sawah. Kalau Allah tidak menciptakan sawah, bagaimana ada sawah? Kalau Allah tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bagaimana ada tumbuh-tumbuhan? Kalau Allah tidak mendatangkan hujan, bagaimana ada hujan? Kalau Allah tidak mengasih kekuatan kepada petani-petani, bagaimana bisa macul? Kalau Allah tidak mendatangkan angin, bagaimana datang angin ke sawah kita? Kulun mengindilah semua dari Allah. Maka ke sawah, hatinya kepada Allah. Ke rumah, hatinya juga kepada Allah. Kita ini berhajat kepada seorang istri. Hakikatnya tidak berhajat kepada Allah. Hmm. Yang menciptakan istri berhajat kepada Allah yang menjadikan istri kita sayang kepada kita. Kalau Allah menjadikan istri itu marah kepada kita, kita pun tidak akan bisa mengelak. Jangan merasa berhajat kepada anak, berhajat kepada Allah yang bisa menjadikan anak kita ini soleh, bisa menjadikan anak kita ini tidak soleh. Maka diceritakan di dalam Quran bagaimana doanya orang-orang iman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan anak kami, istri kami menggembirakan kami. Allah yang bisa menjadikan anak itu menggembirakan. Bisa juga Allah menjadikan anak menyusahkan. Masalah saya itu anak saya itu loh, Pak. Gak bisa diatur. Bukan, masalah kamu itu karena Allah belum menurunkan hidayah kepada anak kamu sehingga nggak bisa diatur. Betul nggak malaikat? <laughs> Jadi masalah kita itu dengan Allah sebetulnya bukan dengan anak. Kenapa kamu kok tidak keluar? Karena istri saya ini nggak paham, nah, bukan. Karena Allah belum memahamkan istri kamu. Masalah kamu itu dengan Allah bukan dengan istri kamu. Kalau Allah merubah hati istri kamu ya berubah. Maka kita ini kemana saja hati kita kepada Allah. Di rumah kepada Allah, di sawah kepada Allah. Dengan teman hati kita kepada Allah. Karena teman itu yang bisa menjadikan teman itu Allah. Kalau Allah rubah, tahu-tahu teman jadi musuh, ya bisa-bisa aja. Banyak orang kawin beberapa tahun, tahu-tahu musuhan. Terus minta cerai. Nah. Orang yang asalnya paling dicintai, tahu-tahu kok musuhan. Gimana itu? Hati manusia di tangan Allah. Maka Nabi senantiasa berdoa, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Maka istrinya Nabi Sayyidah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala bertanya ya Rasulullah, kok senantiasa doa itu terus oh ya Rasulullah? Apakah engkau khawatir? Maka Nabi mengatakan, hati manusia itu dibulak-balikkan oleh Allah. Sak maunya Allah. Hmm. Yang tadinya semangat tahu-tahu jadi loyo, yang tadinya loyo tahu-tahu jadi semangat. Maka Sayyidina Ali ditanya, "Bagaimana kamu bisa kenal dengan Allah?" Maka beliau mengatakan, "Araftu Rabbi Bifashai azaimi." Aku mengenal Tuhanku karena rubah-rubahnya hatiku ini. Saya ini tidak bisa mengendalikan hati saya ini. Menunjukkan saya ini tidak berkuasa kepada diri saya sendiri. Karena itulah saya kenal Allah, kata Sayyidina Ali. Tadi niatnya mau ngaji, tahu tuh hatinya rubah, mau tidur. Hmm. Tadinya mau keluar, berubah mau pulang, Tadinya mau tahajud, berubah malas. Tadinya malas, tahu tuh berubah jadi semangat. Hati manusia di tangan Allah Subhanahu Terserah Allah bulak balikan menurut kehendaknya. Orang Mekah ini asalnya semua mayoritas memusuhi Nabi. Tapi tidak beberapa lama tiba-tiba berubah. Dirubah oleh Allah, membela Nabi semua siap mati untuk Nabi. Asalnya preman-preman, tahu-tahu jadi wali-wali. Siapa yang merubah hati? Allah. Sebaliknya ada orang pandai, cerdik, alim, namanya Bal'am bin Ba'urok. Orang zaman dulu, zaman Nabi Musa. Dia ini pandai, pinter, hafal kita Taurat tuh hafal muridnya banyak, tiba-tiba berubah meninggalkan agama semuanya. Jadi hati manusia itu di tangan Allah semalekan. Nggak ada orang yang berhak. Ah, saya iman saya sudah kuat. Hmm. Saya ini karkun kuat. Hmm. Mahalah kuat. Hmm. Yang kuat hanyalah Allah. Dalam setiap saat, dalam keadaan gembira, dalam keadaan susah, hati kita kepada Allah. Kalau Allah kehendaki yang susah tiba-tiba jadi gembira, yang gembira tiba-tiba jadi susah. Kalau Allah kehendaki yang sehat tahu-tahu jadi sakit, yang sakit tahu-tahu jadi sehat, yang musuh tahu-tahu jadi teman, yang teman tahu-tahu jadi musuh. Yang jauh tahu-tahu jadi dekat. Yang dekat tahu-tahu jadi jauh. Yang sulit tahu-tahu jadi mudah. Yang mudah tahu-tahu jadi sulit. Kulun min Semua dari Allah. Maka senantiasa hati kita bergantung kepada Allah. Maka itulah maknanya as-samad maka para ulama-ulama dulu ya somad, ya somad, ya somad. Dulu waktu saya masih kecil itu kalau puasa itu kaliran. Nah, Masya Allah, laparnya bukan main. Perasaan saya. Itu oleh ayah saya itu dikasih tahu. Ini loh, jangan mukel, jangan makan. Ini doanya. Ya somat, ya somat. Nanti kan kuat. Nah, disuruh doa itu aja ya somat, ya Jangan bergantung sama makanan, bergantung sama Allah. Allah kuasa menguatkan orang tanpa makanan. Sebagaimana Allah kuatkan malaikat tanpa makanan. Ya somat, ya somat. Gitu tuh. ya kiai dulu tuh begitu kalau ngajari anaknya itu. Bukan kamu sekolah ekonomi, tidak begitu. Nah, ini perlu dokter gizi, perlu ini, oh, itu Orang dulu itu nggak nggak gitu, nggak kenal bangsa seperti itu. Tapi kenal sama Allah. Tapi kalau orang sekarang apa-apa kenal, tapi sama Allah tidak kenal. Di sekolahan-sekolahan sampai makhluk-makhluk paling kecil, bakteri-bakteri, virus-virus dipelajari, namanya diketahui. Ini namanya virus ini, namanya virus ini, namanya bakteri ini, Oh, diapalkan sama anak-anak SMP, SMA itu. Tapi nama Allah tidak kenal. Nama Rasulullah nggak kenal, nama sahabat nggak kenal. Ini adalah jahiliyah abad modern. Ketoknya e pinter jadi goblok. Semua sistem dipelajari tapi tidak mau mengenal yang menciptakan sistem. Nah, semua benda dipikirkan, yang menciptakan benda tidak pernah dipikirkan. Hubungan dengan manusia diperbaiki, hubungan dengan yang menciptakan manusia tidak diurus. Hubungan dengan negara-negara dipikirkan siang dan malam, hubungan dengan yang menciptakan negara-negara tidak dipikirkan. Makanya akhirnya umat menderita Umat tidak pernah tenang. Senantiasa ketulo-tulo. Karena masalahnya ini. Masalahnya tidak jauh, masalahnya dekat saja. Tidak mau memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kenapa tidak mau memperbaiki? Karena tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Karena tidak pernah dibicarakan. Maka bicara menikah agungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah ini adalah sebaik-baiknya cara atau cara permulaan untuk supaya hati kita itu ingat kepada Allah, ta'aluk kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau hati sudah bergantung kepada Allah, hati dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, maka akhirnya amal agama itu seneng. Oh, gak karuan senengnya. Karena dia paham bahwa dengan amal agama itu dia akan dicintai oleh Allah. Orang bekerja, orang bekerja untuk istrinya berpuluh-puluh tahun di sawah, tidak digaji, mau saja. Karena sayang sama istrinya. Ya kamu itu loh, sudah disiapkan istri beribu-ribu di surga. Kok kamu tidak mau kerja untuk mereka? Orang itu untuk membuat rumah dikorbankan uang beratus-ratus juta untuk membangun rumah. Untuk membangun istana di surga, berapa yang kamu korbankan? untuk bisa duduk bersama pejabat-pejabat jadi menteri, jadi gubernur eh, maka dikeluarkan uang berjuta-juta, bermiliat-miliat bahkan bertriliun-triliun untuk bisa duduk bersama Rasulullah berapa yang akan kamu korbankan? Nah, ini kita renungi sekarang malaikat karena zaman ini zaman jahiliyah nah, jahiliyah modern namanya katanya. Hmm. Nek jahiliyah zaman biyen itu jahiliyah kroso jahiliyah. Nek saiki jahiliyah kroso pinter. Padahal jane luwih ndablek daripada wong biyen. Hmm. Itulah namanya jahiliyah mereka. Nah mulai kan Allah Bicara keagungan Allah Juga merupakan zikrullah. Dan zikrullah itu adalah sebesar-besarnya amal wala zikrullahi akbar. Zikir itu lebih besar dari semua amal. Supaya kita ingat kepada Allah. Kunci pertamanya apa? Bicara, mendengarkan cerita-cerita mengenai keagungan Allah. Dan cerita mengenai keagungan Allah ini juga merupakan doa. Kalau kita ini bicara Allah kuasa, Allah maha kuasa, Allah maha kuasa sama juga dengan kita ini minta kepada Allah, ya Allah bantulah saya karena Engkau yang maha kuasa. Kalau kita ini bicara Allah yang maha kaya, Seluruh kekayaan dunia ini dibandingkan kekayaan Allah yang ada di surga. Sedikit. Ya. Kekayaan dunia ini semua, kekayaan surga semua dibandingkan dengan kekayaan yang ada di khazanah Allah yang kita tidak tahu. nggak ada apa-apanya. Kalau kita ini mengatakan ya Allah yang maha kuat, yang maha kaya, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kaya, sama juga dengan kita ini mohon Ya Allah kasihlah saya bagian dari kekayaanmu Kalau tidak di dunia di akhirat Insya Allah malah kan Kalau kita ini mengatakan Allah Rahman Allah Rahman Karena Allah Rahman lah Maka makhluk-makhluknya itu ada kasih sayang Nabi mengatakan Allah punya seratus rahmat. Yang satu rahmat diturunkan di dunia ini. Karena satu rahmat itulah maka ibu menyayangi anaknya, mau nyusui anaknya, dipiragi, dikencingi, senyum saja. Nah. Binatang mau ngurus anaknya, binatang. Itu karena rahmat Allah yang Allah turunkan di dunia. Nanti masih disimpan oleh Allah 99 rahmat untuk menyayangi orang-orang iman di akhirat. Sayangnya Allah tidak ada batas. Allah Maha Sayang, Allah Maha Sayang, Allah Maha Sayang. Kalau kita mengatakan begitu sama juga dengan ya Allah, sayangilah saya. Jadi bicara keagungan Allah, sifat-sifat Allah itu sama juga dengan mohon. Minta. Nah oleh karena Allah SWT Bicara keagungan Allah juga merupakan dakwah. Hmm. Kalau kita bicara keagungan Allah, maka kita akan ingat kepada Allah dan orang yang mendengar pun akan ingat kepada Allah. Inilah dakwah. Dan dakwah ini sebesar-besarnya asbab datangnya hidayah. Maka apa tadi? Bicara keagungan Allah sebaik-baiknya cara untuk memulai meningkatkan iman. Bicara keagungan Allah merupakan sebaik-baiknya doa. Dua. Ketiga, bicara keagungan Allah merupakan zikir. Yang keempat, bicara keagungan Allah mengenakan dakwah. Diulang tiga tiga empat empat. Tiga tiga empat empat diulang. Sekarang kita perbanyak ini amalan bicara keagungan Allah. Yang jazakumullah. belum Bicara keagungan Allah itu ada dua semalekan. Bicara keagungan Allah kepada orang-orang yang mau dengar. Ini bagus ini. Bicara keagungan Allah di saat orang-orang nggak -orang mau dengar. Ini lebih bagus lagi. itu pengalamannya orang-orang dulu, mulai kan pengalamannya para nabi, para wali. Itu kalau mereka itu dalam suasana-suasana yang berat, nah, orang-orang sudah pada lalai kepada Allah, bicara keagungan Allah. Itu nanti terus datang pertolongan Allah. Jadi bicara keagungan Allah itu kepada orang yang suka, orang yang tidak suka juga. Insya Allah mereka Kayak Nabi Musa alaihissalam. Depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun. Teman-temannya sudah pada ketakutan. Inna lamudrokun, kita tertangkap, mau lari kemana? Dalam suasana seperti itulah beliau bicara agama. Bicara keagungan Allah. Kala, jangan terkesan. Lautan tidak bisa menenggelamkan tanpa Allah. Fir'aun tidak bisa membunuh tanpa Allah. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Ini Nabi Musa akhirnya datang pertolongan Allah. Jadi kalau orang-orang lalai kepada Allah, jangan kita ikut nimbrung lalai. Tapi kita bicara keagungan Allah. Ini yang bikin masalah ini sebetulnya ini Pak Lurah, bukan. Yang bikin masalah itu Allah, Pak Lurah itu cuma digerak-gerakkan aja oleh Allah. Yang bikin masalah itu Amerika, bukan. Yang menciptakan Amerika yang bikin masalah. Kenapa yang menciptakan Amerika kok bikin masalah? karena banyaknya dosa kita. Sofyan ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu ini ulama zaman dulu, zaman tabi'in. Beliau melihat satu pejabat yang perweman pada zaman beliau itu. Sudah orangnya preman, hitam lagi. Ya. Maka beliau itu ketika melihat itu, perweman wireng dari pejabat hmm. astagfirullah astagfirullah dosa apa ya Allah kami ini sehingga engkau angkat pimpinan-pimpinan yang seperti ini untuk kami ini mesti dosa kita ini ini kan dosa kita ini kalau enggak cepat-cepat tobat nanti Allah akan kirim yang lebih golem lagi yang lebih hitam lagi nanti hmm. Insya Allah mana kan? Ya. Jadi kalau kita ini ada masalah-masalah dengan manusia, itu harus kita pahami bahwa itu sebetulnya karena dosa-dosa kita lah. Kayak Bani Israel, Bani Israel itu orang Islam di Mesir. Allah kirim Fir'aun untuk nginjek-injek Bani Israel. Kenapa? Saking banyaknya dosanya Bani Israel. Jadi kalau orang Islam ini tidak mengamalkan agama, itu sudah sunnatullah, Allah akan kirim orang-orang kafir untuk nginjek-nginjek orang Islam. Karena orang Islam itu orang sudah kenal kepada Allah, kok tidak mau taat kepada Allah. Allah kirim makhluk-makhluk yang tidak kenal kepada Allah untuk nginjek-nginjek mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel diinjek-injek sama Fir'aun. Maka apa yang beliau buat? Dakwah kepada Bani Israel. Ini Fir'aun itu nginjek-injek kamu karena dosa-dosa kamu. Kamu kembali pada Allah, tobat kepada Allah. Juga dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun, kamu jangan nginjek-injek Bani Israel. Hmm. Ini Bani Israel sudah mulai tobat loh. Kamu ngerti, ngerti ya? Kamu injek-injek terus, <laughs> nanti ganti kamu yang diinjek oleh Allah nanti. Hmm. Nah, tidak lama Fir'aun nggak mau sadar. Bani Israel sudah mulai tobat, Fir'aun masih nekat aja. Ya diinjek, dibuang ke lautan seperti tikus sungai kan. Ini bukan masalah Bani Israel saja, masalah kita semua masalah di rumah kita, masalah di kampung kita, masalah di masjid kita, masalah di mana saja. Sumber segala masalah adalah dosa-dosa kita. Maka kalau ada masalah istighfar. Jangan nyalahkan orang. Kalau ada masalah istighfar. Taubat kepada Allah, memperbaiki amalan-amalan. Dosa apa saya ini? Sehingga Allah SWT datangkan masalah-masalah ini. Pasti saya ini punya dosa-dosa yang saya tidak sadar. Kenapa saya ini di mahalah cari taskilan? Kok sulit, orang-orang nggak mau dengar. Ingin tahu? Karena kamu di markas, waktu bayan kamu tidur. Kamu itu loh, suruh dengarkan juga nggak mau maka ganti nanti hukumannya kamu di mahalah juga nggak ada orang mau dengar. Astagfirullah. Berbuatlah baik kepada orang tua kamu, maka anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu, kata Nabi. Kenapa kok anak saya itu nakal? Oh, dulu kamu kan yo dengan ayah kamu kan begitu, dengan ibu kamu begitu. Sekarang kamu tobat, nanti kan anaknya itu insya Allah akan jadi baik insya Allah malaikat kan? nah mulaikan Allah SWT bicara keagungan Allah dalam suasana-suasana baik itu penting itu masuk amalan para nabi tetapi yang perlu kita hidupkan sekarang ini juga bicara keagungan Allah dalam suasana suasana goflah, suasana lalai. Di mana saja, di sawah, di ladang, di warung, kita bicara keagungan Allah. Di rumah bersama istri kita bicara keagungan Allah. Kita sekarang itu di rumah ini bisa kumpul suami, istri, anak-anak. Apakah nanti di akhirat bisa kumpul? Kalau kita amalkan agama bareng-bareng, insya Allah di akhirat juga akan bareng-bareng. Kalau kita di dunia tidak mengamalkan agama, maka kita nanti di akhirat tidak akan bisa bareng-bareng. Maka marilah kita amalkan agama sama-sama. Untuk kita bisa mengamalkan agama, langkahnya yang pertama hidupkan taklim di rumah. Insya Allah kita mulai taklim. Nah, Hari-hari kita bicara begitu di rumah kita. Di ladang kita. Kalau kita ini lagi kerja di sawah, di ladang. Kita ber, waktu istirahat jam 9 itu duduk sambil minum air bicara keagungan Allah. Ini sawah siapanya? Sawahnya Pak Simin. Loh, enggak. Ini salahnya Pak Simon kok. Hmm. Loh, Pak Simon kan sudah mati. Ini dulunya salahnya Pak Simon. Terus karena Pak Simon mati, terus ini sekarang jadi salahnya Pak Simen. Lah kalau Pak Simen mati, jadi salahnya siapa ya ini? Hmm. Siapa? Salahnya siapa? Salahnya Pak Japar. Nah. Kalau Pak Jafar mati, sawahnya siapa? Ini bukan sawahnya manusia, Kang. Ini sawahnya Allah. Maka kita di sawah jangan lupa kepada Allah. Satu hari Nabiullah Isa alaihissalam berjalan di sawah, maka ada dua orang itu bertengkar ini salah saya. Tidak, ini salah saya. Ini salah saya. Jangan bertengkar, masih bertengkar terus. Dan Nabi Isa itu termasuk mukjizatnya. Beliau itu doanya itu bisa menghidupkan orang mati, malaikat. Sudah, sini aja. Saya akan berdoa. Semua orang yang merasa punya salah ini dia dihidupkan lagi oleh Allah. Maka dia berdoa. Ya Allah, orang-orang yang merasa punya sawah ini hidupkan kembali. Akhirnya orang dari kuburan itu banyak sekali. Beratus-ratus orang datang. Datang ke sawah itu. Ditanya sama Nabi Isa, ini sawah siapa? Sawah saya. Yang satu, tidak, sawah saya. Terus sampai orang seratus berantem semua. Akhirnya orang dua yang berantem tadi lari semua. Wow, yang aku banyak sekali ternyata. Yang aku banyak sekali. Coba sama malaikat. Yang mulaikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bicara keagungan Allah di mana saja kita berada. Di mana saja kita berada. Itu nanti akan menjaga hati kita. Kalau orang itu sudah bicara makhluk itu nanti penyakit-penyakit hati itu akan datang. Lalai, males. Kalaupun amal agama dengan ogah-ogahan. Ayo Kang, jauh lah kan Iwa ya jauh lah. jani ya pengen jani tapi aku anu kesel jeneng lagi <laughs> Kok kesel? Malaikat Israel ora tau kesel. Ayo, makan bismillah, Insya Allah ya. Turu kon tahajud bengi turu. Mulai kapati ora tau turu. Eh, kami. Assalamualaikum. Insyaallah mereka. Kalau kita ini bicara agama, bicara keagungan Allah, bicara akhirat, bicara mengenai kehidupan setelah mati maka nanti hati kita ini bersih tapi kita ini penyakitnya kita sekarang bicara dunia terus ketika bicara dunia akhirnya yang kita dengar dunia yang kita pikir dunia yang kita prihatinkan dunia sibuk dengan dunia sampai meninggal dunia dah gitu itu diulang tiga tiga empat empat Nah, bilang. Taqabbalallah, jazakumullah. Masyaallah, Allah, Alhamdulillah. Kita latih malaikat nih perkara ini ya, insyaAllah ya. Gimana saja kita bicara begini. Karena awal kebaikan itu kalimah dari malaikat. Kan. Orang-orang jadi wali-wali ini Ya. Pertama kali apa? Karena Nabi menerima kalimah. Inna sanulqi alaika qawlan kalimah. Kata-kata yaitu wahyu. Dari kata-kata suci yang Allah turunkan kepada Nabi, maka jadilah wali-wali, jadi dai-dai. Ngomong disik gitu kan. Jadi ngomong itu kelihatannya kayak nggak penting, penting sekali ini. Mulai kan. Maka kita banyak bicara yang baik-baik. Dalam satu hadis dikatakan Abdul sadaqah qol. Sebaik-baiknya sedekah itu perkataan. Bukan duit, perkataan, perkataan yang baik, ngajak ingat kepada Allah, ya. Sodako terbesar nih dengan kita berkata baik, cerita kagum Allah, cerita kehidupan akhirat, Orang akhirnya beramal baik, akhirnya ke akhirat masuk surga. Apa ada sotoko lebih besar dari itu? Orang sotoko satu juta, satu miliar, satu triliun. Kalau kamu mau bicara kebaikan kepada manusia, kamu itu lebih dari itu. Seperti sodako surga kamu. Hmm. Sodako rumah-rumah dari emas, dari intan karena dengan perkataan kamu tadi orang jadi ingat pada Allah, orang jadi amal agama. Maka jangan diam mulut kita ini kecuali kalau buruk diam. Katakanlah kebaikan atau diam. Bicara kebaikan. Kalau nggak bisa bicara kebaikan, diam. Enggak. Jangan kalau bicara ngomong kosong, ngalor ngidul, ngitan ngulon. Nah. Kalau bicara kebaikan malah dia aja. Diajak bicara mengenai gimana kehidupan akhirat, bagaimana jamaah masjid, dia aja. Kalau diajak bicara kelobot, terus langsung melek. Jadi ya apa bicara ini? Rusak hati ini awal ini. Omong kelobot, ngerti omong kelobot semen? Omong suraning gunane. nih. Jadi semulaikan Allah SWT bicara keagungan Allah pertama, yang kedua kali bicara mengenai kemuliaan Rasulullah SAW. Kita ini oleh Allah dikasih pimpinan sebaik-baiknya pimpinan, semulia-mulianya pimpinan. Yang mulia Nabi aku Muhammad SAW. Maka kita gembira dengan pimpinan kita ini. Kita cintai beliau, kita cintai sunnah-sunnah beliau. Kita cintai umat beliau, perjuangan beliau. Hmm. Bicara kemuliaan Rasulullah biasa. Bagaimana para sahabat itu mencintai Nabi? Ketika Nabi datang ke Madinah, laki-laki, perempuan, anak-anak semua menyambut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajab syukru alaina mada'a lillahi da' telah datang bulan purnama dari Saniyatul Wada' Bulan purnama itu maksudnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Disangking senenge wong Madinah teng Kanjeng Nabi ini Pak. Yang Madinah niku mungel bulan wis teko ning Bulan purnama telah datang ke Madinah. Ini kecintaan para sahabat kepada Nabi Nah, mulai allah Ta'ala, ya. Nabi itu makhluk yang paling istimewa di alam semesta ini. Ya. Semuanya istimewa. Kemarin saya membaca itu di Mesir, di Mesir mulai kan, di Masjid Husain itu di situ ada rambutnya Rasulullah. Rambutnya Rasulullah sudah berarti sudah 1400 400 tahun lebih. Tapi tidak lapuk, tidak gapuk. Rambutnya manusia mana saja dalam beberapa puluh tahun mesti sudah hancur. Rambutnya Rasulullah saja istimewa. Disimpan 1400 tahun lebih itu loh, masih utuh aja. Itu rambutnya. Kulitnya juga begitu. Kencingnya juga begitu, istimewa. Ada sahabat yang minum kencingnya Rasulullah terus nggak sakit sampai mati. Nggak ada sakit-sakitnya, sembuh terus sehat aja. Pokoknya Rasulullah itu makhluk yang paling istimewa. Kita ceritakan ini kalau Rasulullah berjalan sampai kambing-kambing sampai unta-unta pun hormat. Maka kalau orang itu tidak merasa ternyuh nah tidak ada hormat kepada Nabi, disebut nama Nabi dia tidak ngubris, berarti dia ini lebih dablek daripada unta, Lebih pintar kambing daripada dia. dan ceritakan supaya kita ini timbul kecintaan kepada Nabi itu kuat betul. Sehingga Nabi itu lebih kita cintai daripada ayah, ibu, dan seluruh manusia. Ayah punya jasa, ibu punya jasa, nah, tapi tidak ada orang yang punya jasa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jasanya beliau menuntun kita menuju surga? Nah, masya Allah. Maka kita harus mencintai beliau melebihi ayah kita, ibu kita, anak kita dan seluruh manusia. Kalau kita tidak mencintai Nabi melebihi ayah kita, ibu kita dan seluruh manusia, iman kita tertolak. Iman kita tertolak. Gak ganggu. Wonge iman ono gak seneng nek Nabi tenanan ora kanggo. Ora kanggo iman imane cukup iman tak orang kanggo. Nek orang senang ning kanjeng Nabi ngungkuli kabeh wong ora kanggo imane. Sayyidina Umar radhiyallahu taala mengatakan, walaupun amal kamu sundul langit, tetapi kalau tidak punya cinta yang hakiki kepada Nabi, amal kamu tidak akan diterima oleh Allah. Cinta kepada Nabi, cinta pada sunnah Nabi. ada seorang sahabat eh, sedang makan. Itu makannya di Syam atau di mana itu lupa saya. Syam itu negerinya waktu itu masih banyak orang kafir waktu itu. Sahabat tadi makan di sana. Terus ada makanannya tercecer. Makanannya tercecer, maka dia dibersihin diambil. Maka ada orang Islam yang menyayangkan. Eh, ini di Syam ini masih banyak orang-orang kafir, malu dong. Masa makanan tercecer kamu ambil begitu? Ngisin-ngisini uang Islam aja. ngisin hmm. Ngisin-ngisini uang Islam, bikin malu orang Islam aja. Maka sahabat tadi marah. anak teruku sunnah habibi li ajli haula'il katanya. Apakah akan aku tinggalkan sunnah kekasihku Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti orang-orang goblok-goblok itu. Hmm. Jadi kita ini amalkan sunnah Nabi itu yang pede saja semuanya kan. Hmm. Apakah saya akan tinggalkan sunnah kekasihku demi mengikuti orang-orang goblok-goblok itu? Katanya sahabat itu. Karena sunnah Nabi itu kalau makan ada yang tercacar diambil. Bukan karena iman makanan, bukan. Karena keyakinan ini makanan itu dari Allah. Ha. Makannya hadiah dari Allah. Maka walaupun biji nasi satu mesti kita hormati, kita ambil. Tapi kalau orang kafir ya nggak ngerti nih orang kafir itu makanan itu dari sawah. Orang iman tuh makanan itu dari Allah maka diambil. Saya tuh punya satu kiai maka rezekinya itu kayak banjir aja itu kiai itu. Padahal itu ya kerjanya itu biasa-biasa aja sunan tapi rezekinya itu kayak banjir gitu. Saya tanya, Kiai amalannya apa? Amalan saya itu kalau ada tamu-tamu nasinya tercecer itu saya ambili. Kalau wedangnya itu minumannya itu lebih saya kumpulkan saya minum itu tiap kerja saya tiap hari. Hmm. Nah kok gitu apa? Barokah katanya. Rizkinya itu banjir cuman kan. Maka saya lihat santri-santri itu suka makanan-makanan dibuang-buang, makanya melarat-melarat santri itu. Itu bukan kurang kerja, kurang adab sunnah yang dikerjakan. Ya, ya santri-santri itu nampan-nampan, tidak bersih. Nasi berjajaran. Kalau minum wedang, eh, malah singkirnya ditaruh di pojok masjid. Nah, itu udah, itu bikin melarat ya itu. Nah. Adab tidak kita jaga. Adab itu kita jaga kan. Adabnya kalau kita tidak jaga, walaupun amal bagaimanapun hebatnya, tidak ada barokahnya. Raja Rom dikirimi surat sama Nabi suratnya dihormati. Maka Nabi mengatakan, oh kerajaannya akan terus sampai kiamat. Raja Persi dikirimi surat sama Nabi. Surat Nabi disobek-sobek. Oh hancur. Tidak lama hancur. Padahal ini orang kafir. Orang Rom ya orang kafir. Orang Persi orang kafir. Tapi kafir agak punya adab itu ada nilainya. Orang kafir punya adab dan nilainya. Apalagi orang Islam. Orang kafir tidak beradab dapat hukuman, apalagi orang Islam. Orang kafir itu kan memang tidak kenal dengan Allah dan Rasulnya. Dia tidak beradab itu sebetulnya agak masuk akal. Tapi kalau orang Islam tidak beradab, hukumannya tambah besar. Nah, Naudzubillah. Maka orang Islam itu sekarang tidak punya kekuasaan. Karena apa? Adab tidak dijaga. Hmm. Sunnah-sunnah Nabi tidak dijaga Mulaikan Allah Ta'ala dalam kitab-kitab para ulama itu loh. Itu dikatakan Imam Nawawi radhiyallahu mengatakan kalau kamu dikasih kalau ada orang bawa Quran itu ya ada orang bawa Quran itu baiknya kamu berdiri untuk menghormati Quran yang dia bawa itu. Coba mereka. Adabnya orang dulu kayak begitu. Sekarang orang-orang Islam itu Quran taruh di bawah. Hmm. Terutama orang Arab nih. Wadabnya gak petek Quran taruh di bawah. Akhirnya Allah cabut kekuasaan. Jadi orang Persia tidak punya adab dengan surat Nabi dicabut kekuasaannya, remak. Hmm. Insya Allah mulai kan? Kalau kita pengen umat Islam masih terhormat, jaga adab. Adab masjid dijaga, Pokoknya apa yang ada hubungan dengan Rasulullah itu dijaga adabnya. Nanti umat Islam akan dimuliakan oleh Allah. Dalam kitab Ruhul Bayan mulaikan. Zaman dulu itu ada raja yang hebat sekali. Raja Turki. Osman Agho. Hmm, raja Turki. Yang kekuasaannya itu, uh, berpuluh-puluh negara di bawah kekuasaan beliau pada waktu itu dan keturunan-keturunannya kira-kira 600 tahun menguasai dunia itu Osman itu kan hormatnya kepada Quran itu luar biasa beliau ini kalau masuk rumah kok di situ ada Quran di rumah itu beliau nggak berani duduk berdiri aja beliau duduk nggak ada Quran Akhirnya beliau itu mimpi katanya, mimpi perasaannya punggungnya ini keluar pedang, yang pedangnya itu tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya dia itu punya pasukan besar yang menundukkan negara-negara di hampir seluruh dunia. Jadi kalau kita ini pengen anak-anak kita jadi orang-orang hebat, jaga adab. Insya Allah, kan? Adab ini yang hilang dari umat Islam. Nah kita ini juga ada dakwah dengan ada musyawarah dengan ada Perang Temboro, perang Temboro insya Allah ada. Perang Temboro, nek musyawarah guyon. Saya ini dilarani ya, mus tobat. Insya Allah kan. Hmm. Jaga ada. Hmm. Nanti insya Allah barokahnya tambah. Barokahnya tambah. Kemudian yang ketiga kali semulaikan bicara mengenai akhirat. Nah, bicara akhirat ini juga harus menjadi pembicaraan kita hari-hari bicara akhirat, bicara akhirat. Sehingga kita ini mantep mancep rumah saya ini akhirat, bukan dunia ini. Kalau orang itu mancep mantep madep rumahnya akhirat, amal akhirat diringan. Untuk itu semuanya kan kita perlu latihan. Perlu latihan. Kita keluar empat bulan. Untuk apa? Dalam suasana-suasana capek, suasana enak, suasana hujan, suasana panas, naik gunung, turun gunung, orang suka, orang tidak suka, tetap kita amal agama dan tetap kita mendakwahkan agama. Ini maksudnya semuanya kan. Seluruh para nabi, para rasul bergerak kan. Para nabi, para rasul semuanya bergerak. Para sahabat semuanya bergerak. Para wali-wali kebanyakan bergerak. Kayak wali songo itu maka kita pun kalau ingin mengikuti kehidupan mereka, kita ini harus bergerak. Insya Allah mereka bergerak. Mereka. Bergerak itu ada barokahnya. Umat ini mereka seperti kapal katanya orang-orang tua kita. Kapal itu kalau mandek, maka di samping kirinya, samping kanannya, depannya, belakangnya itu sampah, kumpul sampah-sampah. Lihat itu kapal-kapal di pinggir di sana di pelabuhan. Ya kan, mereka kan? Kanannya sampah kayak-kayak tidak bisa bergerak. Tapi kalau kapalnya bergerak, tahu-tahu sampah itu nyingkir sendiri. Saya, saya, saya, saya nyingkir sendiri. Begitulah umat mereka Kalau duduk aja di rumah, perasaannya kebatilan itu sudah mengepung dia, nggak bisa berkutik kebatilan ini zaman-zaman akhir susah nah, sudah di mana-mana kebatilan di mana-mana kemaksiatan sudah nggak bisa berkutik saya tapi setelah bergerak oh ternyata bisa ternyata masih banyak orang yang mau diajak kepada kebenaran masih banyak orang yang bisa diajak kepada sunnah Nabi Insya Allah malaikat kalau kita ini melihat Jepang umpamanya, itu kayaknya Jepang itu nggak mungkin kok Jepang orang Jepang kok kenal agama itu nggak mungkin dulu Jepang yang musuh kita yang nyembelai mbah-mbah kita orang Jepang itu orang Jepang itu orang jahat nggak akan bisa kenal agama karena kita nggak ke sana jamaah-jamaah dikirim ke sana. Sekarang orang-orang Jepang pada mulai masuk Islam lagi kan. Ya. Pokoknya kalau umat Islam ini bergerak, timbul semangat. Kalau umat Islam ini duduk, diam, maka umat Islam itu berputus asa. Sudah Angel, segur ngono, bolak balik segur angel, angel, angel. Kalau bergerak ternyata Oh, masih banyak jalan. Safir tajid aywadun amang tufarikuhu. Wa fa inna ladzizal aishi fin nasabi. Kita ini kelihatannya kalau suruh keluar, keluar tu susah. Tapi kalau setelah jalan, ternyata keluar tu malah enak, menggembirakan kita, menyenangkan kita. Malah ayem, artinya ayem, sing sumpak-sumpak hilang. Maka kita keluar semua kan, Jalan satu hati dikatakan, keluar di jalan Allah adalah pintu daripada pintu-pintu surga. Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan hati manusia dengan perjuangan visabilillah Hmm. Jadi kalau kita sumpah-sumpah itu keluar saja, nanti kan sumpahnya hilang. Insya Allah malaikat. Ini sumpah dirasa nih neng tambah stres, hmm. tambah stres, ngerti-ngerti stroke. Hmm kena gula apa diabetes sawak loro kabeh mumet ndang metu yang padang insyaallah ngoten ya, kan? nah. agama niku nek dilakoni penak kok nek didilok kaya rekoso nek dilakoni tidak enak ini ujian Allah khufatil jannatu bil makarih Agama itu diliputi dengan kesusahan-kesusahan. Setelah dimasuki ternyata enak. Kalau dunia diliputi dengan kesenangan-kesenangan, setelah dimasuki ternyata sumpah. Sumpah mereka. Ya Kita diiming-iming kalau jadi pejabat enak. Setelah jadi pejabat betul sumpah. Kita diiming-iming kalau sudah punya sawah luas enak. Ternyata tidak. Setelah sawahnya luas, nggak bisa pulang di sawah aja hmm. kita punya pikiran Hmm. pokok banyak ini contohnya sudah banyak maka ada orang bangun rumah bagus dicor ini begini orang kaya maka ada ulama yang lewat kasihan kamu ini kenapa Ketika kamu dulu masih ganteng, rumah kamu jelek. Ketika kamu sudah jelek, rumahnya ganteng. Lalu tua ya, loh. Rumah kamu baik aja kalau kamu sudah tua itu loh. Apa gunanya? Sepatunya baik, kakinya bosok, gunanya apa? Ya kan, malaikat? Itulah dunia, malaikat. Nah, dunia itu seperti itu. Zaman cik ganteng, cik nom randi apa-apa. Numpak pit ekrek, ekrek. Gue wis tuwek suge. Eh, mobilnya api, nih eh, wonge welek, mobilnya api. Eh, Kalau gunane. Maka enak itu di surga. Wonge wapi, ganteng, omahe wapi. Pengen mobil api ya pirang-pirang. Maka cita-cita kita ini akhirat. Insyaallah Allah mulai kan. Untuk itu supaya ini tidak jadi perkataan karena para ulama mengatakan perkataan itu kalau baik cepat-cepat kamu kerjakan kalau tidak nanti pikiran kamu diganggu sama setan berubah lagi nanti. Betul mereka Maka yang niat untuk 4 bulan atau 40 hari silahkan berdiri ke belakang. Allah. Monggo sing badhe medal sekan wulan, sekan dosa dinten, kuatir jumeneng. Teng wingking nika teng geberijo napa? Geberijo, geberijo. Monggo, bismillah. Monggo sing badhe mentas kan bulan, dosen kan dinten sumeneng monggo. Bismillah. Kangge sinten? Kangge awake dhewe. Mikirnya Mikirne akhirate dhewe-dhewe. Mikirne kuburane dhewe-dhewe, enggak kanggo uang lagi. Kowe kok omong aku repot, tapi iki kanggo awakmu dhewe kok repot-repot. Niki mikirnya kuburannya dhewe dewi, mikirnya akhiratnya dhewe dewi, yang neng istilah repot gue, Dan ini kon kerja bakti neng gue wong uang ya gue muni repot to iso. Lah dani umai dewi kok repot. yang neng. Iya. Nek kon nih uang repot ya kena. Lah iku dani irunge dewi dewi kok repot. Hmm. Lah agama iki ndandani irunge dhewe dewi Ben irunge sing elek-elek itu timbangir neng ning hmm. Sing awake wis peyok kabeh iki ben sehat neng swarga. Niki urusane dhewe-dhewe kok sampean repot lho, alasane apa? Apa pancen bagi wong alasan? Hmm. Nggih, monggo nang patang wulan tang dina sumeneng nggih. Wong gua awake dhewe kok alasan nang aneh to. Nek kang gua wong ngono ya alasannya kena lho, kanggo awake dhewe kok alasan. Aku repot, apa awakmu dhewe kok repot ya aneh men to iki. Hmm. nggih monggo lah ngoten apa iki kok paham niki sing liya-liyane monggo nggih agama nggo awake dhewe dakwah nggo awake dhewe taklim nggo awake dhewe ngibadah nggo awake dhewe Kau mikirnya akhiratnya dhewe-dhewe, kuburannya dhewe-dhewe. Nirakati anaknya dhewe-dhewe. Lah kok alasan ya aneh hmm. Insya Allah kita sudah niat Bang nggih. Dalu niki kain insenten niki beda kali biasa nih. Wingi mun musyawarah. Dalu niki dientenake halakoh IPB. Konco-konco sing pun nate medal IPB utawi IP ya Kula aturi jumeneng sedoyo enten sekedhik muzakarah kali patontowi teng burine geberijo nika. Monggo sing wis tau metu ning IPB utawi IP kula aturi jumeneng mriku teng buri mriku. Monggo Simbol nanti tentang India, Pakistan, Bangladesh, sembo India, Pakistan, atau India, Bangladesh, nopo Bangladesh toh. Pokoknya sih setahun yang luar negeri, mereka sudah monggo. Sih setahun yang luar negeri, monggo mereka. Dan pikir ini meningkat, ya. monggo. Kemudian teman kan pelajar dan mahasiswa. Ini pelajar mahasiswanya adalah masa depannya umat. Hmm. Masa depannya umat. Para sahabat kebanyakan pemuda. Maka kalau pemuda-pemuda pelajar mahasiswa ini bergerak untuk agama, maka akan bangkit agama. Kebanyakan para sahabat pemuda Bahkan Imam Imam Suyuti dalam kitabnya mengatakan kebanyakan wali itu pemuda juga. Si wali itu bukan sudah tua-tua, peyok, tidak kuat diritan. Eh. Yang muda-muda itu malah yang banyak jadi wali kata Imam Suyuti. Maka pemuda-pemuda, pelajar, mahasiswa, silakan kumpul di sana, di belakang kidul, di belakang bagian selatan, dekat Istiqbal, monggo Bismillah. Berdiri, berdiri. berdiri sana, sana. Dan penanggung jawab, penanggung jawab pelajar. Orang tua dari penanggung jawab pelajar. silakan juga menyertai itu anak adik-adik itu. Anak-anak. Nah, aku setuju adik-adik ke anak-anak. Hmm. Bayi-bayi itu. Oh. Iki cah nom-nom mikirne agama, masyaallah indah banget iki, nggih. Ya wong tuwek mikirne agama wis pantes nang kuburan. Ya. Cah nom mikirne agama, masyaallah ini istimewa. Monggo teng kidul Kemudian santri sebelah utara sana. Semua santri sebelah utara sana. Penanggung jawab penanggung jawab ulama penanggung jawab ulama ke depan mimbar. Ke depan mimbar. Yang selain itu penanggung jawab ulama anu ya, teng mihrab mawon. Penanggung jawab ulama ke mihrab. Ini ulama-ulama yang mau keluar ke Tasik dan sebagainya semua ke mihrab. Yang lain di sini aja dulu. Yang lain di sini aja. Monggo sana ngira rapat apa Monggo, monggo rapat apa lagi. Monggo. Rapat rapat Saya Sana muda karo masjid. Eh, monggo. Rapat rapat malih. Ustaz Ustaz ya, Ustaz Ustaz Miftah. Ustaz Ustaz penanggung jawab penanggung jawab lama ke mikrob sini ya, ke mikrob keamanan beriman lewat beriman langsung monggo merapat-rapat lagi pak malam monggo monggo macam pergi? Ustaz semuanya di mihrab bismillah Ustaz Ustaz semuanya di mihrab eh monggo jadi kalau standar usaha ini dibagi kali medal nih bu ini usaha ini kanya Nabi kanya Nabi ngirim sama jamaah tentang seluruh dunia nomor kali e, usaha enten sambungi jambak lawan kelawan kan lima amal masjid mulu kita niki niat sedoyo masjid niku enten lima amal masjid insyaallah pakai dimulai saking bentuk jamaah dua setengah jam sampai mikir tentang kampung sampai tentang masjid sampai ini wong-wong Sing akrab kali sampean sinten? Jak mikir agama. Kados ini kanjeng Nabi mulai usaha agama ini ngajak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Yang sudah tok. yang setunggal ini akhirnya tambah tambah tambah tambah akhirnya agomo tersebar tak jagat. Sama beli satu sitok kan mesti sampai asal menggelo. Ah. Enten mboten? Insyaallah. Saman oke. ke mau pengajian kanjeng Nabi mikir mau sak jagat dikai pasukan jumlah siji. Nah, dikai bolos jumlah siji. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala siji tok tenanan akhirnya agama sak jaga tersebar lah iki momo melu-melu Sayyidina Bakar dadi kancaku murid-murid masjid itu cocok apa ora terus saking jamaah dua setengah jam ini wong siji ini zaman jam ngubung ini mau sama pikirake sebulan ke sebulan sing badhe bentuk jamaah telung dino wong telu wong papat metu telung dina jamaah telung ini saat dulu mulai tidak mikir kapan metune 40 dina wong dino ini saat dulu mulai tidak semayanan kapan patang bulan lawan soro ngoten niku sampean nih perjuangane kanjeng Nabi akhirnya agomo dugi dan pundi-pundi seluruh dunia Shalom nggih oh Wingi yang masjid Safiya niku pangainul medal teng Irian. Teng jero wono Pak. Masyaallah. Setingali dari wong Irian itu rekoso. Ternyata wong Irian enak Pak. Niku teng jero wono niku mboten enten wong tandur, mboten enten wong macul, panganan karek jiguk. Jamaah ini mriko mboten mboten enten pasar, mboten enten toko, mboten enten listrik. Pun niku teng kan pinggir-pinggir beliau ngoten niku. Iwak wis duduk kating trempel. Karek nyawu ngoten non langsung dibakar. Jadi laut. Kehidupan yang sederhana sangat ini godong-godongan di hotel godok. wes jadi jangan. Teng mriku kata hidang-hidang, bodoh langsung seleber. Tekel cek geleng wis dipangan telung dino rantai. Masya Allah, tapi sayang buatan kenal agama. Salah terus ngerti. Padahal wong Islam wujud jadi ngerti. Kanca-kanca teng mriku niku sak jamaah niku patang puluh dino akhirnya nah, sing separuh itu mboten mentolo ningali tiang irian butuh mentolo terus sing separuh niku mboten purun mantuk kula patang wulan wonten mriki metul sesuatu adoh nang di pikiran goreng panean ae niku mengke asline penean ora iso medun metu teng sing ado-ado saya lihat sing dikake wong ini metu adoh, wektune suwe niku pengalaman rohani nih tambah oke. Okay. Nek wong niku metu jajakan pengalaman rohani itu sithik. Imane itu loyo lemes. Berarti gak ada kekuatan. Insyaallah nggih. Ya? Insyaallah. Nah oh. ini. Ini nih wong kawak ning kata, ya, nih wong patang bulan ning kata, wong kawak ning kathah saniki gawe halako-halako terus bicara piye ampre masjid awake dhewe iki iso amalane meningkat terus dalu niki iku wabeh iktikaf nang masjid niki niki aja mulai-mulai nangisi umat enten setunggal hadis sing ngendikake neng umpama neng uang sak kampung ya neng uang sitok sing nangisi uang kampung gue, Uang kampung gue orang bakal disiksa karo pangeran Nah tanggane siksa teko iki apa tuh, Wong mulai gondokan ning masjid. Lali karo agama, tandane siksa teko. Dan itu setengah tambah nih, nah ini wong nangis kan umat. Mula malam Jumat malam kangi nangisi awa edw, nangisi keluargane, nangisi umat. Insyaallah kangge. Nah, aja mulai sikap Awal diri itu juga ini kebiasaan. lu biasa lu kapan dari saat ini mulai yo iya, ini biasamu. Kebiasaanmu sing elek itu tinggal no ganti malam Jumat ketika ya nangis mau surat kahfi mau yasin mau selawat sing oke dan oleh dungane kanjeng Nabi insyaallah nggih insyaallah niki nek kita nih akhirnya dia Akhirnya awal itu ini ditenani karo setan. dia enteng wes oh ini rono rene ngapain teko mati ora duwe wes Wis engkrong-engkrong imane apes ya wis. Engkrong-engkrong imane apes dipikir sih piye anake, piye bojone, kon golekne obat, golekno Pak dokter aku iki, ambek aku sesat. Wis aku mati. Si omong dokter si omong iki lagi nih mati ning ngono kuwi apa ora ning kuburan kuwi bahaya barang wong nek kita kan mati rasa mikir anak rasa mikir bojo la ilaha illallah la ilaha illallah lan kira-kira ya kuburane padang lan iki dilatih dilatih malam Jumat niki insyaallah nggih ya. ya Allah. Ya Allah, kula kan bayan betul sakit, kan ngomong betul sakit, sakit kula nangis ya Allah. Ya Allah, kula akan hidayah dan manah kula wonten umat ini. Insyaallah nggih. Eh? Insyaallah. Maca Fatihah sing akeh. Surat Ikhlas sing akeh. Iktikaf sedaya adab tidur sedaya mengke jam 3 kabeh tahajud kabeh. Murah rada padang batuke nggih. Nek niki mboten sampean lampahi peteng nggih. dunya dino, dino. Lah wong nek bingung nek mati bingung terus piye gitu. Tapi nek iki jangan lapai jauh ndak padang. Halah ya kok. Hah? Apa? Sing penting akhirat. Nek nah, wis sampean pun mulu ngoten niku, niku berarti atine ndak rada padang. Iwote wis lima buat. Tapi nek pikirane piye aku ya, Duitku piye, sawahku piye, omahku iki sepeteng dedet imannya kali setengah buat. Ya. Bingung iman tapi bingung. Kenapa? Imannya remeng-remeng, iman buat dok lele ini iki buat e kuat, padang gak bingung. Insyaallah Bon, dan ini telur-telur bapak-bapak sing mau dibicara niku bayat wis petentengan sajang niku bicara. Monggo. telur-telur bapak-bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.